yang dia benar-benar mempelajari, mengikuti, menjalani, meyakini Al-Quran dan As-Sunnah di atas pemahaman salaful ummah itulah yang selamat itulah ilmu yang bermanfaat Selain itu dia telah menyimpang dari jalan yang lurus. Dia telah salah dalam mengambil ilmu. Dia telah keliru dalam menempuh jalan talabul ilm. Oleh karena itu tidak adalah masa dari masa ke masa, waktu ke waktu, zaman ke zaman kecuali terus muncul dan ada sampai hari kiamat yang berpegang teguh dengan tiga pilar ini Al-Quran As-Sunnah di atas pemahaman salaful ummah makanya Syekh Al-Bani rahimahullah dalam membantah <clears throat> aliran yang menyimpang Beliau sampaikan bahwa mereka aliran-aliran tersebut semua mendengungkan, semua menyuarakan, semua mengaku mendakwakan mengikuti Al-Qur'an dan sunnah tapi mereka tidak menjalani dan mengakui dan mengikuti pemahaman salaful ummah maka sesatlah mereka maka sesatlah mereka kita lihat siapa yang paling paham terhadap Al-Quran dan Sunnah jawabannya tidak ada lain siapa yang pertama kali menjalankan Al-Quran dan Sunnah Siapa generasi yang paling mulia yang paling afdol? Siapa yang menukil ilmu yang mengambil ilmu dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Jawabannya nggak ada lain kecuali sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Rasul mengajarkan kepada tabiin? Tidak apalagi tapi tabiin apalagi generasi berikutnya imam yang keempat tidak mereka tidak bertemu dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga para sahabat Nabilah yang paling paham, paling ngerti dan paling berilmu tentang Al-Quran dan As-Sunnah mereka adalah murid-murid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung mereka yang menyaksikan turunnya Al-Quran mereka belajar dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan Rasul tidak diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai agama ini sempurna dan tersampaikan semua kepada para sahabatnya. Oleh karena itu, maka suatu hal yang aneh dan nyeleneh kalau ada yang menyatakan atau meyakini ada yang lebih berilmu daripada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak mungkin, tidak mungkin. Para sahabat para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu oleh Allah dijadikan standar oleh Allah dijadikan marja oleh Allah dijadikan tolak ukur dalam beriman, dalam mengikuti agama, dalam menjalankan agama. Keselamatan umat ini itu oleh Allah dijadikan standar untuk mengikuti para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya disebutkan dalam Al-Quran As-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan الله anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar kata Allah as al awwalun mereka para sahabat yang awal-awal masuk Islam dari kalangan sahabat muhajirin dan ansor dan yang mengikuti mereka dengan baik. Intabihu ya ikhwan fi hadhihi nuqtah. Antum perhatikan di poin ini. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Qaulullah jalla wa as rabbul alamin fi kitabihil karim. Al-Qur'an bahwa Allah menyatakan dengan jelas dan gamblang dengan kalimat as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor kemudian walladzina taba'uhum biihsan kemudian apa kata Allah setelah sahabat muhajir dan ansor dan yang mengikuti mereka dengan baik yakni generasi setelah sahabat yang mengikuti para sahabat muhajir dan ansor apa kata Allah? Radhiyallahu anhum wa Allah ridho kepada mereka. Kepada siapa? Kepada ashabikun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan dan orang-orang yang ikuti mereka dengan baik. Radhiyallahu anhum wa radhu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah dan Allah janjikan mereka jannah yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawallah wa nuslihi jahannam wa sa'at masira wa man yushakir rasul wa may yushakir rasul kata Allah siapa saja yang yushakir rasul yang menyelisihi rasul sallallahu alaihi wasallam makna yusyakik kata Ibnu Abbas yukhalif barang siapa yang menyelisihi rasul wa man yushakir rasulah mimba di mata bayana lahul huda setelah jelas baginya petunjuk setelah jelas bagi dia petunjuk tentang wajibnya taat kepada, kepada Rasul dan haramnya menyelisihi Rasul wa yattabi ghairu sabil mu'minin dan dia ikuti jalannya selain jalannya orang-orang mukmin tentu generasi awal para sahabat mereka adalah orang-orang mukmin. Nuwallihi matawallah wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Kami palingkan kemana mereka berpaling dan kami jebloskan mereka ke dalam jahanam dan jahanam sejelek-jelek tempat tinggal. Siapa mereka ini? mereka ini yang Allah palingkan kemana mereka berpaling dan Allah Allah jebloskan ke jahanam siapa mereka adalah yang yushakiki rasulah wa yattabi ghaira sabilil mu'minin ini Al-Qur'an ini ayat nah di ayat lain Allah sebutkan fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqadih tadau fa in tawallau fa innahum fi syiqaq al ayat fa in amanu bimithli ma amantum bihi kata Allah dalam Al-Qur'an kalau mereka ahlul kitab di kala itu ya amanu mereka beriman bimithli ma amantum bihi seperti yang kalian beriman siapa kalian di situ tentu yang paling awal dan pertama kali para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fakodih tajau niscaya mereka dapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala siapa yang akan diberi hidayah oleh Allah adalah orang-orang yang beriman seperti imannya kalian. Kalian di kala itu paling awal paling utama adalah sahabat Nabi saw Alaihi Wasallam. Ini kalaulah ahlul kitab kala itu Yahudi dan Nasr, musyrikin mereka semua di kala itu mau beriman seperti imannya kalian kata Allah tentu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya fakodih tadau niscaya mereka dapat hidayah fa intawallau fa innahum fi shiqaq karena mereka berpaling tidak mau mengikuti Rasul dan para sahabatnya maka mereka selalu dalam perpecahan dan perselisihan. Nah, ini hukuman dampak buruk bagi yang tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman salaful ummah. Dampak buruk bagi yang tidak mengikuti para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beragama kepada Allah, dalam mengikuti Al-Quran dan Sunnah adalah perpecahan dan perselisihan Naam. Ikhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Perlu diketahui bahwa kita tidak mungkin keluar dalam tiga pilar ini untuk menuju keselamatan dunia akhiratnya. Sebagaimana siapapun yang keluar dari tiga pilar ini atau salah satunya dia akan menyimpang dia akan menyimpang oleh karena itu ilmu yang wajib kita pelajari ilmu itu ilmu itu tadi Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaful ummah al ilmu huwa qawlullah wa qawlul rasul wa qawlul sahabah hadha al ilmu firman Allah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ucapan keterangan penjelasan pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibnu Rajab rahimahullah dalam kitabnya Fadlu Ilmi Salaf Alal Khalaf kata beliau fal ilmun nafi min hadhil ulum kulliha ضبط النصوص الكتاب والسنة وفهم وفهم معانيها والتأكيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن والحديث وفيما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلال والحرام والزهد والرقائق والمعارف wa ghairu dhalik wa ghairi dhalik wal istihad fi tamyiz sahihihi min sakinihi awwalan thumma al istihad ala al wuquf ala ma'ani wa tafahumihi thaniyan kata Ibnu Rajab rahimahullah ilmu yang bermanfaat dari semua ilmu ini adalah dhabtun nusus Alkitab was sunnah Zobit nusus yang betul-betul nas-nas itu terambil dengan yakin dan pasti dari Al-Quran dan As-Sunnah dengan memahami makna-maknanya dan dalam memahami, memahami makna-maknanya Al-Quran dan Sunnah tersebut takyidnya artinya kuncinya pembatasannya kuyutnya adalah yang maksur dari sahabat Al-Quran dan Sunnah itu dikuyut dengan maksur dengan asar yang sahih dari sahabat Nabi SAW dari tabi'in dan yang mengikuti mereka dalam memahami makna Al-Quran dan hadis. Sudah. Dan yang warid dan yang datang dari mereka yang sahih dari para sahabat Nabi dan tabi'in dan tabi tabi'in yang warid yang sahih penjelasan dari mereka tentang Al-Quran dan Sunnah tersebut baik itu pembahasan masalah halal dan haram masalah zuhud masalah raqaik sesuatu yang dapat melunakkan hati masalah ma'arif mengenal Allah sebenar-benar mengenal dengan cara yang syar'i kemudian selain daripada itu dan berupaya maksimal untuk membedakan mana yang sahih dan mana yang dhaif Mana yang sohi, mana yang tidak sohi. Ini pertama. Kemudian bersemangat untuk betul-betul berhenti mengikuti penjelasan dan pemahaman dan uraian mereka tentang makna-makna Al-Quran dan Sunnah tersebut dan memahaminya. Ini yang kedua. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ini penting bagi kita untuk kita camkan sedalam-dalamnya buat tiga pilar Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman salaful ummah ini betul-betul yang prinsip yang tidak mungkin dan tidak boleh kita pisahkan atau kita ambil salah satunya dan buang salah satunya waliyadzubillah untuk menuju keselamatan untuk menuju kebahagiaan dunia akhiratnya dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu Wa fi dzalika kata Syekh kata Imam Rajab kifayatun liman aqala wa syaghala bil ilmin nafi. Naam. ana wa saghal wa man waqafa ala hadha wa akhlasal qasda liwajhillah ta'ala wasta'anahu alaih a'anahu wa hadahu wa wafaqahu wa saddadahu wa fahamahu wa alhamahu wa hina idin yuthbiru lahu hadal ilm thamratahu al khalisah bihi wahya hiya khasyatullah azza wa jal kama qala azza wa jal innama yakhshallaha min ibadihi al ulama dari ini semua kata beliau cukup cukup bagi orang yang berakal sehat bagi orang yang mempergunakan akal sehatnya dan bagi orang yang sibuk dengan mempelajari ilmu yang bermanfaat itu sudah sangat cukup dan itu kesibukan yang mulia bagi dia. Barang siapa yang berhenti di sini betul-betul dia pelajari ilmu nafi tadi, ilmu Al-Qur'an wa sunnah dengan makna-maknanya dan kemudian ditakit dengan qaul asar dari para sahabat tabi'in dan tabi'it tabi'in dan apa yang suhi dari mereka kemudian dia ikhlas murni hanya untuk Allah dalam mencari ilmu tersebut dan minta tolong kepada Allah atasnya niscaya Allah akan menolong dia dan akan memberi hidayah dan taufiknya dan akan menunjukkan para kebenaran dan memahamkan ilmu tersebut dan mengilhamkan Allah kepadanya Ketika itulah ilmu itu akan berbuah dan buah ilmu nafi adalah khasyatullah khasyatullah takut kepada Allah sebagaimana yang Allah firmankan innama yakhsyallaha min ibadihi al ulama Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah dari hambanya adalah mereka al-ulama. Orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah ilmu nafi. Dia takut berbuat haram. Dia takut berbuat maksiat kepada Allah. Dia takut menjalani syirik kepada Allah. Dia takut berbuat bid'ah dan berbagai macam penyimpangan-penyimpangan syar'i yang mendatangkan murka dari Allah. Ini buahnya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menyatakan, "Kafa bi khasyatillah ilman." Cukup Orang itu dikatakan berilmu ketika dia takut kepada Allah. Wa kafa bil iktirari billahi jahlan. Cukup. Orang itu yang dianggap tertipu karena kebodohannya. Nah, demikian ba'dus salaf menyatakan laisal ilmu بكثره riwayah ولكن ilma al ilmu itu bukan banyak-banyakan riwayat bukan bukan banyak-banyakan dia dapatkan belajar oh anak sudah hafal sekian hadis bukan hanya itu bukan ilmu itu adalah khasyah ketika dia itu takut kepada Allah tunduk kepada Allah. Hadza ilm. Nah, makanya disebutkan juga oleh sebagian ulama salaf, man khasyallaha fahuwa alim. Wa man asahu fahuwa jahil. Barang siapa yang takut kepada Allah, tunduk kepada Allah, dia adalah alim. Dan barang siapa yang maksiat kepada Allah dia jahil dia jahil ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah dari sini wajib kita terus naam mempelajari ilmu-ilmu ini ilmu kitab wa sunnah ala fahmi salaf umat sepanjang hayat kita dan jangan sampai kita tertipu. Nah, jangan sampai kita tertipu dengan apa? Dengan slogan-slogan atau dengan banyaknya pengikut. Karena banyaknya pengikut bukan ukuran. Bukan merupakan mizan, me'yar, al-haq. Oh, berarti kalau banyak batin? Enggak tetap kebenaran itu diukur siapa saja sedikit atau banyak yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman salaful ummah itu yang hak itu yang hak nah ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah hal yang perlu kita ketahui pula adalah Bagaimana kita berusaha untuk menjalani ilmu tersebut. Nah, jangan sampai ketika kita belajar ilmu Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman salaful ummah kita abai kita tinggalkan kita tidak mau mengamalkan dan sebaliknya kita juga jangan sampai beramal tanpa ilmu jangan sampai demikian kedua-duanya itu menyimpang Bukankah kita dalam sholat kita terkhusus membaca surat Al-Fatihah dengan memohon kepada Allah ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin Ya Allah tunjukkan kami kepada jalan yang lurus yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau beri kenikmatan atas mereka siratal ladzina an'amta alaihim kita mohon kepada Allah agar kita selalu diberi hidayah petunjuk oleh Allah untuk mengikuti jalan yang lurus jalannya orang-orang yang sudah yang sudah siratul ladzina an'amta yaitu jalannya orang-orang yang sudah engkau beri kenikmatan bukan yang belum bukan yang sedang atas mereka siapa mereka yang sudah diberi kenikmatan oleh Allah siapa mereka yang kita mohon kepada Allah untuk kita diberi petunjuk agar mengikuti mereka minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasolihin yaitu dari kalangan para nabi para siddiqin para syuhada para solihin mereka ada pada mereka nabi ada pada mereka siddiqin para sahabat nabi ada pada mereka syuhada para sahabat Nabi ada pada mereka solihin para sahabat Nabi nah makanya ketika Abu Aliyah Ar-Riyahi ditanya Masiratul Mustaqim Siapa sih Siratul Mustaqim itu? Dijawab oleh beliau, Siratul Mustaqim huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar wa Umar. Kaget dia. Duh. Cip. Anak tanya Siratul Mustaqim kok jawabannya seperti itu? Bukan mengingkari, bukan. Tak ajab, bukan mengingkari. Cip. Anak tanya siapa jalan yang lurus Siratul Mustaqim? Dijawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Abu Bakar wa Umar akhirnya dia ingin lebih kuat dan ingin lebih yakin akan jawaban tersebut datanglah kepada Hasan al Basri datang kepada siapa kepada Hasan al Basri rahimahullah nyampaikan dia Nam kepada Hasan Basri bahwa aku bertanya kepada Abu Aliyah tentang siratul mustaqim dijawab oleh beliau siratul mustaqim huwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Abu Bakar wa Umar apa jawabannya Hasan Basri Sodakoka wa nasoh Sodakoka wa nasoh Iya Betul Itu benar jawabannya dan dia telah menasehati kamu minan nabiyyin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasiddiqin Abu Bakar Siddiq syuhada solihin ada pada Umar radhiyallahu anhu mereka ruus nah makanya kata Rasulullah SAW alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiin min ba'di tamassaku biha wa abdu alaihi bin nawajid ila akhir al hadith kalian wajib mengikuti sunnahku dan sunnahnya para khulafaur rasyidin yang mereka sudah diberi hidayah oleh Allah setelahku gigit sunnahku dengan gigi geram kalian ini pasaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Nah, mereka khulafah Rasidin adalah manusia termulia setelah Nabi dan Rasul. Mereka khulafah Rasidin manusia termulia setelah Nabi dan Rasul. Ibnu Umar radhiyallahu anhu menyatakan kunna na'uddu khaira ummatin ba'da Nabihi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar thumma Umar thumma Uthman dan kemudian Ali war Rasul sallallahu alaihi wasallam baina adhurina Aku menghitung dan berbincang dan menyebutkan dalam keadaan Rasul di tengah-tengah kami belum meninggal belum wafat bahwa oh, sebaik-baik umat setelah nabinya adalah Abu Bakar Umar Uthman kemudian Ali dan Rasul hidup Naam Ikhwati biddin rahimani wa rahimakumullah sepakat begini. gak ada khilaf tidak ada apa tidak ada khilaf bahwa Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat paling mulia setelah Nabi dan Rasul. Manusia termulia setelah Nabi dan Rasul Abu Bakar. Menu Umar, kemudian Uthman. Ada khilaf antara Uthman dan Ali. Mana yang lebih afdol? Radhiyallahu anhu Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah waktu kita mendengarkan tausiah beliau langsung di Sohrok ketika itu kata beliau walladzi ara arrojih. Nam, Naam Uthman Thuma Ali Yang anak ketahui dari apa yang anak pelajari tentang masalah ini Tetap yang paling rojeh Uthman dulu baru Ali radhiyallahu anhum ajma'in Naam. Bagaimana kalau Umar bin Khattab Abu Bakar wa, ya wad semua nggak ada yang nggak wad deh. Ali bin Abi Thalib menantu Rasul dan dia sahabat yang pasti dicintai oleh Allah dan Rasulnya pasti bukan anu mungkin Ali dicintai oleh oleh Allah dan Rasulnya? mungkin ya Bunda tak itu pasti Allah pasti cinta kepada Ali dan Rasulnya juga demikian. Mana dalilnya? Rasul menyatakan Godan La uqtiyana royata Rojulan Yuhibbuhullah wa rasuluh Wa yuhibbullah wa rasulah Besok kata Rasul ini hadis sahih, berarti wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Besok aku serahkan bendera perang kepada seseorang yang Allah cinta kepada dia dan Rasul cinta kepada dia dan dia cinta kepada Allah dan dia cinta kepada Rasulnya kemudian Rasul masuk dan sahabat pada bubar ketika itu besoknya sahabat bergegas-gegas ingin dan ingin mendapati, ingin mendapati itu. Rojul siapa belum disebut oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, belum disebut ketika itu. Rojulan gitu bahasanya. Sehingga sahabat berharap mudah-mudahan anak, mudah-mudahan anak, semua gitu. Begitu ngumpul sahabat Rasul keluar kata Rasulullah, "Aina Ali?" Langsung, "Mana Ali?" ya sudah mereka berarti tidak kena anak ini lama Swiss, <laughs> iya kan ya sudah seperti itu ya, sahabat sampaikan ya Rasulullah Ali ada sakit tapi dia Aina Ali mana Ali nah Rasulullah dia sakit panggil diludahi diusap matanya sakit sembuh kata Rasul ala rislik nah. walladhi nafsu Muhammadin biyadih li an yahdiyallahu bika rujulan wahidan khairun laka min humrin na'am Ali bendera perang kau yang pegang hati-hati perhatikan dakwai dulu mereka ajak mereka masuk Islam demi jiwa Muhammad yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika engkau ajak mereka, kau dakwai mereka sehingga masuk Islam, mereka itu kemudian Allah kasih hidayah. Allah kasih hidayah dengan sebab ajakan kamu, dakwah kamu mereka satu saja dari mereka kau ajak kemudian Allah kasih hidayah dia masuk Islam hidayah dari Allah tentunya dan sebabnya ajakan Ali daunnya Ali radhiyallahu itu lebih baik daripada onta merah itu Ali bin Abi Thalib tapa mulianya dan masih banyak keutamaan-keutamaan beliau radhiyallahu anhu Uthman radhiyallahu anhu tidak ada pada sahabat yang lain malaikat malu kepada beliau yastasi yastahi minhul malaikah malaikat malu kepada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu dan sekian keutamaan-keutamanya. Itu. Rasul menyatakan sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Ali eh, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Langsung 10 sahabat disebut. Ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Asyrah mubashirin bil jannah 10 sahabat yang langsung ditunjuk oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk, masuk surga akan masuk jannah Abu Bakar fil jannah Umar fil jannah Utsman fil jannah Ali fil jannah dan seterusnya enam lagi yang lain sahabat masih ada yang menyatakan ada yang lebih berilmu dari sahabat Nabi mustahil makanya hati-hati terhadap sahabat Nabi di antara prinsip dari prinsip ahlus sunnah adalah al kafu amma syajaru bainahum diam jangan menyoal jangan membahas terjadinya perselisihan di kalangan mereka ini prinsip dari prinsip ahlus sunnah tidak boleh nah menyoal dan membahas mendiskusikan seminar misalnya naudzubillah tentang apa yang ada perselisihan dari para sahabat Nabi SAW tidak boleh dan di antara sifat dari sifat-sifat orang mukmin adalah at-taradi wa tarahum lahum mendoakan radhiyallahu anhum rahimahumullah ini sifat dari sifat-sifat orang mukmin Siapa yang hafal Al-Quran? muhammad Rasulullah. Ah, lanjutkan. Man, man istamir muhammad Rasulullah. Terus, terus, terus, terus, terus. Nam, nam, terus. Hah? Ya. Terus. Terus Naam. Hmm. Naam. Ya. Ah. Terus Liyagi bihimul kufar. Liyagi bihimul kufar. Kata Imam Malik, man abghadha wahidan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad kafar. Gak gampang. Barang siapa yang benci satu dari sahabat Nabi, kufur dia. Ada kekufuran pada dia. Itu tafsir ayat tadi. Lagi liyagidu bihumul kufar. Man abghadha wahidan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad kafar. masih ingin belajar tiang lain selain harus sunnah hati-hati jangan gak usah sudah cukup cukup ya kawan kita saja sekarang ini afwan afwan kita belum bisa menjalankan sunnah yang ada dengan baik dan benar kewajiban yang kita tahu dari Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salaful ini masih banyak yang belum kita sempurna sunnah yang kita dengar berapa yang kita kerjakan kok masih mencari yang lain ini yang harus kita perhatikan ya nah ikhwati rahimah rahimah rahimani wa rahimakumullah Demikian keadaan ketika kita mohon kepada Allah dalam Al-Qur'an Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa itu menjadi amalan salaf Naam untuk dibaca ketika tawaf di Ka'bah antara rukun Yamani dan Hajar Aswad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mohon kepada Allah, Rabbana atina ya Allah, berikan kepada kami apa? Apa yang kita minta kepada Allah? Fid dunya hasanah di dunia kebaikan wa fil akhirati hasanah dan di akhirat kebaikan wa qina adzabannar dan selamatkan lindungi kami ya Allah dari api neraka kita mohon kepada Allah segala kebaikan di dunia ini apa yang dinilai baik apa yang dinilai baik oleh Allah kita mohon kepada Allah akan diberi kita ini. Dan kebaikan yang paling baik dari semua kebaikan adalah al ilmu nafi wal amalus soleh. Ini yang kita mohon kepada Allah. Ya Allah, beri aku di dunia al ilmu nafi ilmu yang bermanfaat wal amalus soleh ini yang terbaik Nah, kita diperintah untuk berbuat baik kepada tetangga. Iya apa enggak? Iya apa enggak? Hah? Naam. Iya kan enggak ada khilaf perkara ini. Anjuran syariat bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam kita ini harus berbuat baik kepada tetangga. Dan perbuatan terbaik adalah ngajari ilmu memberikan ilmu. Nah, kita diperintah untuk silaturahim kepada kerabat kita. Berkunjung, berziarah, ngasih hadiah ini itu. Al-muhim silaturahim menyambung kerabat, tak, tidak boleh memutus silaturahim. Silaturahim terbaik memberikan ilmu. Ngajarkan ilmu syar'i kepada mereka. Ini kita mohon kepada Allah Rabbana atina fitunya hasanah Ya Allah berikan kami kebaikan di dunia ini Kebaikan yang paling baik adalah alilmu nafi Sudah dibahas tadi masalah ilmu nafi Naam Secara ringkas Wal amalus soleh Amalan dikatakan soleh itu ketika ikhlas karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kita mohon kepada Allah apalagi yang lebih baik daripada itu nah makanya kita mohon kepada Allah tadi itu ihdina siratul mustaqim siratul ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin selain jalannya orang-orang yang dimurkai oleh Allah dan yang tersesat ketika kita mohon kepada Allah tunjukkan kami ya Allah jalan yang lurus jalannya para nabi para sidikin para syuhada para solihin selain jalannya mereka maghdub yang dimurkai oleh Allah siapa mereka orang-orang Yahudi kenapa Allah murka kepada mereka diberi ilmu gak diamalkan dan jalannya orang-orang yang tersesat Kenapa mereka sesat? Siapa mereka? Mereka nasoroh. Kenapa sesat? Beramal tanpa ilmu. Kita mohon kepada Allah al ilmu nafi wal amal soleh. Buah ilmu adalah amalan. Ilmu nafi. wafil akhirati hasanah dan ya Allah beri kami di akhirat hasanah apa hasanah di akhirat al maghfiratu wal jannah bisa sudah segala-galanya itu sudah dan beri kami ya Allah di akhirat ampunanmu dan jannahmu dah subhanallah jika dikabulkan ini masya Allah nikmat yang luar biasa diberi oleh Allah ilmu nafi amalan soleh ampunan dari Allah dan jannahnya di akhirat wakina ada benar ditutup dengan wakina ada benar dan selamatkan kami ya Allah dari azab api neraka ikhwati fiddin rahimni wa rahimakumullah oleh karena itu maka tidak ada pilihan bagi kita sudah kecuali benar-benar mohon kepada Allah al ilmu nafi terus jangan sampai kita lengah di bab itu dan jangan sampai pula kita belajar dari ahlul bid'ah atau yang semisalnya dikarenakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarangnya dilarang disebutkan dalam sebuah hadis yang disohhikan oleh Syekh Albani rahimahullah dalam Sohi Al Jami dari Abu Umayyah Al Jumahi rahimahullah Rasul menyatakan inna min asrotis sa'ah an yultamasal ilmu indal asohir termasuk tanda-tanda hari kiamat ketika ilmu diambil dari asohir sohir kecil direndahkan mereka ini siapa ahlul bidah hmm. nah, main-main bukan masalahnya no, kita harus sama-sama kita mau tauhidnya sama-sama soi bukhari lah Terus kita ambil aja yang baik, yang yang buruk ditinggalkan. Siapa yang tahu? Ya, apa yang tahu? Masalahnya apakah ulama dulu seperti itu? Ngambil dari Mu'tazilah, dari Qadariyah. Nanti yang baik diambil, yang jelek ditinggalkan. Demikian para ulama salaf, tidak ada satupun. Gak ada yang demikian dari mereka abad dan. inna hadzal ilmu inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum Muhammad bin Sirin rahimahullah menyatakan demikian ilmu ini agama kau harus selektif kau harus lihat dari mana kau mengambil agama tersebut ilmu tersebut harus jelas tak boleh sembarangan ya ikhwan ya Naam. Nah, dulu. Nah. Para sahabat kata Ibnu Sirin, "Kana nasu lam yas'alu anil isnad falamma waqa'al fitnah falamma waqa'al fitnah qalu nari rijalakum." Dulu di masa sahabat tidak ada yang bertanya tentang sanat. Di, sah di masa sahabat tidak ada misalnya Abu Hurairah <clears throat> eh, dengar dari Hudzaifah bin Yaman. Loh, siapa? Hudzaifah bin Yaman. Bagaimana manhaj yang Hudzaifah bin Yaman? Tidak ada. Antum dengar dari siapa? Dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas siapa? Ibnu Abbas. Abdullah bin Abbas. Ya apa manhajnya dia? Tidak ada yang demikian. Mana ah, dengar dari Ibnu Umar? Ibnu Umar, manhajnya apa? Tidak ada. Langsung diterima. Nah, falamma waqa'atil fitnah ketika fitnah terjadi qalu samulana rijalakum setelah fitnah muncul fitnah qadariyah fitnah khawarij fitnah syiah mulai bertebaran di kala itu haru samulana rijalakum Kau dari siapa? Dari fulan. Fulan dari siapa? Alan. Alan dari siapa? Alan dari fulan. Oh itu Syiah. Afwan, minggir. Alan dari siapa? Fulan. Fulan dari siapa? Alan. Alan dari siapa? Fulan. Itu Kodaria, ya? minggir. Itu. Nah, makanya tegas mereka tidak main-main kan urusannya kan nyimpan dan lurus. Salah mengambil salah guru kirim salam sudah. Salah mengambil nah, salah memilih gurunya kholas. Nah, akan menyimpang seperti gurunya ketika dia gurunya nyimpan karena salah mengambilnya fanzuru fanzuru amman takhuduna dinakum lihat oleh kalian kepada siapa kalian mengambil agama kalian makanya belajar ilmu itu yang benar belajar ilmu yang benar nah barakallahu fikum Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyatakan an-nasu thalath manusia itu terbagi tiga yang pertama alimun robbani yang kedua muta'allimun ala sabilin najah dan yang ketiga hamajun ru'a adba an kulli naik wal billah ikhwati fiddin. rahimani wa rahimakumullah Kata beliau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, nas manusia terbagi tiga. Yang pertama alimun robbani. Ini yang paling mulia. Manusia termulia, paling mulia, tingkatan paling nomor satu, alimun robbani. Di mana Allah menyatakan walakin kunu robbani. Ya. Betul? Ayat itu? Hmm? kunu robbaniyin jadilah kalian robbani perintah Allah loh itu apa maknanya robbaniyin kata Ibnu Abbas radhiyallahu al ulama wal fuqaha itu jadilah kalian seorang yang berilmu dan fakih Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan tentang manusia yang tingkatan yang pertama ini alimun rabbani beliau selak jelaskan secara detail panjang lebar dalam kitabnya Fadlul Ilmi wa Syarafuh kata beliau ringkasnya ringkas dari ucapan beliau kurang lebihnya Alimur Rabbani itu adalah seorang yang diberi ilmu oleh Allah Al ilmu nafi Diamalkan ilmu tersebut Dan didakwahkan dan sabar Di atas dakwah dengan ilmu tadi Itu alimun Rabbani Diberi ilmu oleh Allah yang bermanfaat Diamalkan ilmu itu didakwahkan dan sabar di atasnya. Ada ilmu nafi. Nah, perintah Allah kunu robbani jadilah ini robbani yang kedua kata Ali bin Thalib adalah muta'allimun ala sabilin najat Tingkatan yang kedua dari manusia itu kata beliau muta'allimun ala sabilin najat. Belajar menuntut ilmu di atas jalan yang selamat. Tidak ada cara belajar yang selamat kecuali ketika dia belajar ilmu agama Allah dengan ikhlas murni hanya untuk Allah ketika mempelajari Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman salaful ummah dan belajarnya kepada syekh atau guru yang ahlus sunnah itu itu sudah nah itu yang terbaik sudah nggak ada lagi pilihannya muta'alimun ala sabilin najat belajar Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman salaful ummah dan ikhlas itu nomor satu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dunia itu mal'unun Mal'unatun wa ma fiha Illa zikrullah Dalam bertulis Illa alimun Au muta'allimun atau dalam lain illa zikrullah wa mawala ilmu itu dunia ini terlaknat dunia mal'unun malun atau ma fiha terlaknat seisinya kecuali orang yang berilmu atau yang belajar menuntut ilmu syar'i atau zikrullah dan seperangkatnya yang syar'i ini yang tidak ter, nah, nah, Oleh karena itu maka hati-hati ikhwan. Belajar itu yang benar, selektif. Salah memilih guru kholas. Kecelakaan bagi dia. Salah memilih ustadz, kecelakaan bagi dia. Pilih yang betul-betul Naam ma'ruf Jelas gurunya Jelas muridnya Jelas pemahamannya Jelas Al-Quran wa sunnah ala fahmi salafil ummah yang diajarkan Jelas akhlaknya Jelas adabnya Nah, jelas kebaikannya.